penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan ah, dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tandi. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Karya Asmadi Syafar. Seri yang kedua ini didukung para pemain Ashari sebagai Ganjar, Iwanda sebagai Kijaro, Susi sebagai Kinah, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denha. kisah yang lalu diceritakan, Ganjar sedang menuju ke rumah Kinah. Namun Ganjar tampak ragu-ragu ketika akan melewati bekas kuburan kepala Mak Rompang karena ada rasa ngeri menyelinap dalam perasaan pemuda itu. Sementara Kinah sedang pingsan di rumahnya setelah kereta kuda Mak Rompang lewat di muka rumah gadis itu. Di lain tempat di rumah Mak Ici, dari tampak heran melihat Mak Ici sudah berada di rumahnya kembali. Bahkan Mak Ici sudah memakai baju yang biasa dikenakannya setiap hari. Padahal, baju itu ditemukan Wulandari di dalam peti kecil ketika Maicik pergi beberapa waktu yang lalu. pas di dekat kuburan itu. Hanya jalan inilah yang terdekat bila menuju rumah Kina. Ah, oh, aku mendengar suara ringkik kuda di dekat tempat ini. Oh, ada kereta kuda. Hmm, kenapa ada kereta kuda di dekat kuburan itu? Aku harus tahu kereta kuda siapa yang berhenti di dekat bekas kuburan itu. dari sini, aku bisa melihat jelas penumpang kereta kuda itu. Oh, oh aku melihat wajah penumpang kereta kuda itu. Wah, oh, wajahnya sangat cantik. Dan oh, sekarang dia turun dari atas kereta. Heh, aneh. Yang tampak jelas hanya kepalanya saja. Sedangkan badannya hanya terlihat samar-samar. Eh, oh, perempuan itu hilang di atas kuburan. Oh, bahkan kereta kuda itu juga hilang di atas kuburan. Oh, sekarang sudah sepi. Sudah tidak ada kereta kuda. Ya, aku harus berani melintas di kuburan itu. Nah, di sebelahku sekarang kuburan itu. Dan dan oh, tidak ada apa-apa. Hanya asap putih yang keluar dari dalam kuburan ini. Oh, lega sudah. Aku sudah melewati kuburan aneh itu.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 Apakah anakku sudah berubah ingatan? Uh, maaf, boleh aku melihat? Ya, lihatlah. Ya. Eh, siapa? Ganjar. Ganjar? Iya, aku Ganjar. Aku datang untuk melihatmu. Eh, aku tidak perlu kamu yang datang kemari. Aku tidak butuh kamu. Jadi kamu tahu kan siapa aku ini? Kamu Ganjar kan? Iya. Pergilah. Bukan kamu yang aku tunggu. Kijaro, Kina tidak gila. Dia masih kenal kepadaku. Bahkan dia kenal betul siapa aku ini. Iya, iya. Uh, ah, Kina, eh, jadi kau tahu kan siapa yang berdiri di samping Abah ini, Kina? Tahu, Abah. Tapi aku tidak suka dia. Aku tidak suka dia ada di sini. Eh, Kina. Dia kemari mau melihatmu. Tidak perlu. Dia yang merusak aku. Dia merusak hubunganku dengan Kang Batara. Ah, pikirannya masih pada Kang Batara. Ah, anakku masih memikirkan Batara. Dan memang Batara yang aku inginkan jadi suami anakku. Tapi apa boleh buat, karena Batara tidak mau pada anakku. Ganjar, aku tidak suka kau lama-lama di rumahku. Silakan pergi sebelum aku mengusir kamu. Kina, aku kemari karena aku adalah calon suamimu. Aku tidak pernah bercita-cita jadi istrimu. Kijaro, bagaimana ini? Bukankah apa yang aku katakan ini betul? Iya, betul. Tapi kamu harus maklum, Ganjar. Kina kan sedang sakit, sehingga dia bicara tidak karuan. Aku tidak sakit, Abah. Aku sadar. Aku bicara sungguh-sungguh. Sekarang silakan pergi dari rumahku ini, karena aku tidak mau lagi melihat kamu ada di sini. Kijaro, Aku tidak mau diperlakukan seperti ini oleh Kina. Aku datang dengan maksud baik. Kamu pasti datang untuk menantang Kang Batara berkelahi, bukan? Sayang, Kang Batara tidak ada. Kalau dia ada, maka kamu akan dilumatnya. Kina, jangan menuduhku yang bukan-bukan begitu. Jangan kamu memancing-mancing persoalan lama. Karena aku sudah bilang, Ganjar. Anakku sedang sakit. Sekarang kau pulanglah. Kalau kau terus di sini, maka kau akan mendengar ocehan Kina yang tidak enak. Ayo pergilah. Ah, baik. Tapi kejadian ini akan aku laporkan kepada abahku. Panggil abahmu kemari. Biar aku ajari dia. Bagaimana cara mengajar anak yang sopan bertamu ke rumah orang. Bukan seperti cara kamu selama ini datang kemari. Kina, jaga mulutmu. Apa perlu aku tempeleng kamu? Ganjar! Ganjar! Kalau dia masih bicara seperti tadi, aku tidak segan-segan menempeleng mulutnya ke Eh, jangan kau membangkitkan marahku, Ganjar. Pergi kamu. Baik, baik. Aku akan pergi. Tapi kejadian ini akan aku laporkan pada abahku. Suruh abahmu kemari. Bentar lagi abahku akan datang. Ah, aku tidak menyangka kalau anak itu bisa kurang ajar padaku.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 Jamu Godok Cagorila. Produksi PT Sinar Effendi Murni. Ah, aku harus bilang pada abahku bahwa Kijaro dan anaknya sudah menghina aku. Ah, aku harus melewati lagi kuburan itu. Tapi ah, aku tidak perlu takut. Kalau setan kuburan itu menggangguku, akan aku babat dengan golokku ini. Oh, kemana kuburan itu? Apa aku salah jalan? Ah, rasanya tidak. Jalan ini memang harus melewati kuburan itu. Tapi, oh, kenapa tiba-tiba kuburan itu tidak ada? Oh, aku tidak peduli. Apakah kuburan itu masih ada atau tidak? Yang penting aku bisa cepat sampai di rumah. Lalu aku laporkan kejadian tadi kepada Abah. Rumah? Oh, kenapa tiba-tiba ada rumah bagus di sini? Ah, oh, oh, ah, bau kembang kemboja. sekarang bingung? Uh, iya, eh, eh tidak. <laughs> Kakang mau kemana? Uh, mm, mau pulang. Apakah Kakang tidak mampir dulu di rumahku ini? Uh, mampir? Oh, dia menawarkan aku mampir di rumah ini. Kakang, sepertinya sedang bingung. Uh, uh, dari tadi aku mencium bau kembang kemboja. Oh, <laughs> aku yang memakai kembang kemboja di rambutku. Nih. Oh, dia yang memakai kembang kemboja di sanggulnya. Pantas dari tadi aku mencium bau kembang kemboja. Maukah? Eh, uh, uh, uh, banyak sekali kembang kemboja itu di rambutnya. Sehingga perempuan ini bertambah cantik. Mau ya? uh, <laughs> tidak usah. Kakang ini pasti sedang bingung. Uh, iya, um, aku sedang bingung. Kalau begitu, duduklah dulu di sini. Pasti rasa bingung Kakang akan hilang. Hah? Rasa bingungku bisa hilang? Iya. Kita ngobrol-ngobrol. Mau kan? <laughs> Eh, baiklah. Hmm, harum sekali bau badan perempuan ini. <laughs> Kenapa Kakang masih heran melihat rumahku ini? Eh, aku ini orang sini. Bahkan aku lahir dan dibesarkan di sini. Dan aku tahu betul rumah ini tidak ada. Yang ada di sini hanyalah bekas kuburan kepala orang. Uh, iya. <laughs> Kalau begitu Kakang sudah salah lihat. Bekas kuburan kepala orang itu bukan di sini, tapi di sana. Nah, itu di bawah pohon itu. Oh, iya ya. <laughs> Betul kan? <laughs> oh, tahu perempuan ini aneh. Tapi rumah ini kenapa tiba-tiba ada di sini? Nama Kakang siapa? Ganjar. Nama adik? Hmm, <laughs> Rompang. Rompang. Hmm, oh, aneh namamu ya. <laughs> Banyak nama-nama orang yang lebih aneh dari nama saya, kan. Tapi yang penting bukan namanya, kan? Yang penting orangnya. Uh, <laughs> iya. Uh, kamu cantik. Baru kali ini ada orang yang bilang saya cantik. iya. Kamu memang cantik. Sudah, ah. jangan bilang begitu. Saya tidak mau dibilang cantik. Loh, kenapa? <laughs> Karena pacar Kang Ganjar pasti lebih cantik dari saya. <laughs> Kamu lebih cantik dari pacar saya. Betul, Kang? Sungguh. <laughs> Terima kasih. Kang Ganjar, pasti baru pulang dari rumah pacarnya, ya kan? Iya. Dan Kang Ganjar pasti habis bertengkar dengan pacarnya, ya kan? Loh, rupanya kamu tahu apa yang aku alami. uh, <laughs> saya kebetulan bisa sedikit-sedikit membaca apa yang baru saja dialami orang. Oh, rupanya di samping cantik, kamu juga mempunyai ilmu. Ya, tapi tidak sehebat ilmu yang dimiliki oleh Aki Sangkala. Tapi kamu hebat. Semudah ini, Kau sudah punya ilmu seperti itu. Ah, tidak usah kita membicarakan ilmu yang saya miliki. Lebih baik kita bicarakan hal-hal yang lain saja ya, kan. Supaya kegelisahan Kang Ganjar bisa hilang. Uh, iya. uh, <laughs> dengan duduk berdampingan begini, rasa gelisahku sudah mulai hilang. <laughs> Betul? Betul. siapa yang lewat itu? Ah, itu paman saya, namanya Kidaksa. Oh, Kidaksa. Ah, dari mana pamanmu itu? Dari rumah pacarku. Hah? Kamu sudah punya pacar? <laughs> sudah. Wah, pasti pacarmu gagah ya? Iya, tapi dia memutuskan hubungan. Ah? Memutuskan hubungannya denganmu? Dia tidak mencintaimu lagi? Tidak, karena dia sudah mendapat gadis lain. Oh, aneh. Gadis secantikmu sangat susah dicarinya. Kenapa kekasihmu sebodoh itu? Tidak mungkin dia akan mendapatkan kekasih seperti kamu lagi yang begitu cantik. <laughs> ya, tidak tahulah. Tapi kalau laki-laki mata keranjang, ya begitu. Hmm. Oh ya, siapa nama kekasihmu itu? Sukra, Kang Sukra. Kenapa kamu tidak sedih? Hmm, untuk apa sedih? Masih banyak pemuda lain yang bisa saya cintai kan? Lalu untuk apa pamanmu tadi pergi ke rumahnya? untuk menyampaikan pada Kang Sukra bahwa aku rela menerima keputusannya itu. Ah, kamu perempuan yang tabah. Tapi pasti kekasihmu itu mendapatkan gadis yang lebih cantik darimu. Tidak juga. Hanya gadis itu ada tai lalat di bibirnya. Siapa nama gadis itu? Ulandari. Ulandari. Wah, Nama yang bagus. Iya, namanya bagus.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 Ganjar masih duduk di muka rumah yang indah itu bersama gadis yang tampak olehnya sangat cantik. Ganjar tidak tahu kalau dirinya sudah masuk dalam suasana kehidupan Mak Rompang. Sementara kusir kereta Mak Rompang yang bernama Kidaksa memperhatikan Ganjar dari kejauhan.